Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du melanjutkan pembicaraan kita tentang hijrah yang merupakan bagian marhalah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampaikan bahwa hijrahnya Rasulullah sallam dari Mekah ke Madinah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Madinah telah menjadi negeri muslim, yang siap menampung kedatangan para muhajirin. Sedangkan di Mekah, tempat yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menunjukkan, menampakkan syiar agama Allah Swt penuh dengan tekanan-tekanan yang semakin hebat. Dan apabila ditinjau dari kewajiban berhijrah ini, maka para ulama memberikan rincian bahwasanya hijrah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya ini tidak wajib, ada yang hukumnya dianjurkan. Adapun yang hukumnya wajib adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam dan dia memiliki kemampuan untuk hijrah. Dan di negeri kafir tidak ada kesempatan lagi dia tidak mendapatkan keamanan penuh dengan tekanan untuk menampakkan syiar agama Allah taala. Yang kedua, orang-orang mereka tidak wajib hijrah. Ini al mustadafin orang-orang yang lemah baik laki-laki atau perempuan atau anak-anak, dia lemah, tidak tahu jalannya, maka dia uzur dengan kelemahannya itu. Yang ketiga, orang yang dianjurkan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam dalam keadaan dia walaupun di negeri kafir masih memiliki atau masih berkesempatan bisa menampakkan syiar agama Allah, tapi dianjurkan hijrah dalam rangka untuk lebih menyelamatkan agamanya, maka beliau pun mengatakan, wal hijratu faridatun ala hadhil ummah. Dan hijrah ini adalah wajib bagi umat ini. Wahia baqiyatun ila antaku masa'ah. Dan hijrah ini akan tetap terus berlangsung sampai hari kiamat kelak. Di antara dalil wajibnya hijrah dan telah kita terangkan hijrah yang wajib, ada yang ulur, ada yang ya ini dianjurkan. Di antara wajibnya hijrah dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka dimatikan oleh malaikat dalam keadaan mereka membolimi diri-diri mereka sendiri. Mereka bermaksiat, mereka melakukan dosa besar, mereka itu tidak mau hijrah dalam hal ini. Sehingga dia mati di negeri kafir atau dalam suasana penuh tekanan orang-orang kafir atau dalam kondisi dia mendapatkan paksaan dari orang kafir Innalladzina tawfawul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Kata para malaikat, kamu di mana? Kok kamu di neraka seperti ini? Kenapa? Qalu mereka mengatakan, kunna mustad'afina fil ardi. Kami orang-orang yang lemah. Kunna mustad'afin. Kami orang-orang yang lemah. Ini alasan mereka ini terpaksa dipaksa dipaksa oleh orang-orang atau para tuan-tuan Quraisy. Apa kata malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatwajuru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah pindah dari tempat tersebut ke tempat yang lainnya yang bisa menampakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Ulaika ma'wahum jahannam wasat masira. Maka bagi mereka ini adalah jahanam dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilah wala yahtaduna sabila. Kecuali orang yang mereka itu mustad'afin. Orang-orang yang lemah, sudah tua bangka boleh jadi atau dia sakit yang tidak memungkinkan hijrah. Ini termasuk mustahafin dari kalangan laki-laki. Atau dia wanita yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Atau anak-anak la yastati'una hilah wala yataduna sabila. Dia tidak memiliki kemampuan untuk hijrah. Dia tidak tahu jalan ini menuju tempat yang akan dituju Orang-orang lemah seperti ini Allah memberikan udhur. Karena syariat Allah sifatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada seorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Orang-orang yang mereka tinggal di Mekah yang mereka dikatakan zalimi anfusihim sebagaimana perkataan Al-Imam eh, Al-Baghawi bahwa mereka ini adalah muslimin yang tidak hijrah kemudian mereka mendapatkan tekanan dari Quraisy sehingga kemudian dia mati bersama dengan orang kafir tetapi orang seperti ini masih dipanggil oleh Allah dengan kalimat iman sehingga mereka dikatakan masih mukmin tetapi mukmin yang mereka bermaksiat yang zalim yang mendolimi diri sendiri. Sehingga dibawakan ayat pula firman Allah, Wahai hambaku yang beriman, Ya ibadiyalladzina amanu, Inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku luas. Fa'iyaya fa'budun, hendalah kalian hanya kepadaku menyembah. Ayat ini kata Al-Imam Al-Baghawi, Sababu nuzuli hadil ayah sebab turunnya ayat ini adalah ini fil muslimin orang-orang yang mereka ini kaum muslimin alladzina bi Bakkah, bi Makkah yang mereka tinggal di Makkah. Kemudian mereka walam yuhajiru dan mereka tidak hijrah. Yang tidak hijrahnya padahal punya kemampuan lalu mendapatkan tekanan Quraisy untuk mengikuti program-program Quraisy, maka kematian mereka adalah kematian yang mereka mendolimi diri mereka sendiri. Wanadahumullahu bismil iman. Dan Allah masih memanggil mereka dengan ini sebutan iman. Sehingga mereka adalah mukmin yang asi. Mereka adalah orang mukmin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pula yang menunjukkan tentang bosnya hijrah ini Wahia baqiyatun ila masa'ah. Hijrah ini masih tetap berlangsung sampai hari kiamat kelak. Selama ada negeri kafir. Dan selama ada negeri Islam. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la hijrata ba'dal fathi tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah karena Mekah telah menjadi negeri Islam. Dan sebagian ulama mengatakan dan ini merupakan berita dari Allah pula dari Nabi pula penegasan Mekah akan senantiasa menjadi negeri Islam sehingga tidak ada hijrah dari negeri Islam. Adapun hijrah secara umum dari negeri kafir ke negeri Islam tetap ada sampai hari kiamat kelak. Baqiyatun ila antaqumas saah tetap ada sampai hari kiamat kelak. Di antaranya sabda Nabi mengatakan la tanqati'ul hijrah hatta tangkote utaubah wala tangkote utaubah hatta yatul hatta tatul asyamsu min maghribiha. Hijrah tidak akan terputus. Artinya tetap terus akan berlangsung sampai terputusnya taubat, ditutupnya pintu taubat dan pintu taubat tidak akan terputus, tidak akan tertutup sampai munculnya matahari dari arah tenggelamnya yaitu di arah barat. Inilah di antara bagian perjalanan Nabi dalam berdakwah hingga Nabi kemudian diizinkan oleh Allah hijrah, diperintahkan Allah hijrah dari negeri kafir Mekah ke negeri Islam itu Madinah hingga nanti Nabi kembali lagi ke Mekah dalam keadaan menaklukkan Mekah dan kemudian Mekah menjadi negeri Islam sampai hari akhir kelak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.